Istiqomah dalam beribadah misalkan. Ini sangat dituntut. Istiqomah di dalam ibadah. digambarkan tentang profil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau apabila melakukan satu bentuk ibadah tidak akan ditinggalkan terus dijaga oleh karenanya dalam salah satu kesempatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan seorang sahabat ya fulan la takun mithla fulan kana yakumul laila fatarakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, jangan engkau tiru dia, si fulan. Dulu orangnya senantiasa menjaga sholat malam, tetapi kemudian dia tinggalkan. Nah, artinya melalui keterangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, mestinya seorang Muslim istiqomah untuk menjaga amaliyahnya, mempertahankannya. Kalau memang memiliki semangat untuk beribadah di waktu malam dengan salat minimalnya witir, maka terus dia jaga apapun kondisinya dan seperti itulah yang dicontohkan dan dipraktekkan oleh para ulama. Mereka melaksanakan sholat witir bukan hanya ketika sedang mukim dan sehat. Dalam keadaan safar pun demikian. Ketika sedang sakit parah tetap mereka menjaganya. Nah, ini istiqomah di dalam ibadah. Berinfak dan bersedekah, contoh yang lainnya. Nah, kalau memang kita memiliki semangat untuk berinfak, memberikan sedekah, jaga, nah, pertahankan. Jangan sekali seumur hidup, sekali dalam setahun, sekali dalam sebulan. Kalau memang ada keinginan untuk berinfak dan bersedekah, biasakan berinfak, biasakan bersedekah. Jaga amaliyah ini. Nah, Walaupun secara jumlah berbeda. Hari ini seribu, tiga hari lagi 500 perak. Nah, ini tidak masalah. Yang terpenting adalah menjaga istiqomah itu. Yang penting istiqomah. Membaca Al-Quran. Contoh yang lain, istiqomah dalam beribadah. Sama. Nah, semangat untuk membaca Al-Quran harus dijaga. Bukan semasa menjadi santri saja. Bukan ketika momen iktikaf sepuluh terakhir bulan Ramadan saja. Bukan hanya di bulan Ramadan saja. Tapi setiap hari, setiap saat program itu selalu dijaga dan dipertahankan. Membaca Al-Quran. Walaupun hanya sebaris, dua baris, lima baris, satu halaman, dua halaman. Tetapi istiqomahlah di dalam beribadah. Maka sejak awal tadi, barakallahu fikum, selalu kita ingatkan betapa pentingnya menjaga istiqomah. Dan itu juga berat. Wajar kalau misalkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutnya sebagai satu bentuk karomah. Nah, karena ternyata istiqomah itu tidak mudah. Jangan pernah membayangkan bahwa istiqomah itu hanya tetap di atas Islam saja Jangan pernah mempersempit arti istiqomah. Istiqomah itu artinya ya muslim, meninggalnya pun muslim. Tidak. Istiqomah itu juga masuk dalam semua bidang. Seperti yang telah saya contohkan barusan. Baru saja. Istiqomah dalam bentuk ibadah. Istiqomah di dalam ibadah. Mulai dari sholatnya, berinfak dan bersedekahnya, membaca Al-Qurannya, berpuasanya. Istiqomah dalam berpuasa. Nah, bukan punya niat yang baik, semangat yang kuat, nanti berpuasa Senin Kamis. Nah, wah mulai besok saya Senin Kamis. Nah, ternyata baru berjalan beberapa bulan ditinggalkan. Nah, ini sebenarnya Nah, tidak sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW yang digambarkan oleh Aisyah. Nabi alaihi salatu wasallam itu kalau sudah melakukan satu bentuk amaliyah itu tidak pernah ditinggalkan. Kecuali dalam keadaan darurat, dalam keadaan uzur yang betul-betul sangat. Nah. Contoh yang lain, berbakti kepada kedua orang tua. Itu juga sama. Jangan sampai berbakti kepada kedua orang tua itu dilakukan ketika masih bujang saja. Nah, semasa belum menikah, luar biasa baktinya kepada orang tua telepon, ngirimin uang, datang menjenguk, berkunjung, kirim hadiah. Nah, sehingga orang tua luar biasa cinta dan sayangnya kepada si anak sebab baktinya nyata. Nah, sehingga ketika anak menyatakan untuk menikah didukung karena anaknya saleh atau anaknya salehah kalau dia seorang putri. Nah, tetapi berapa banyak orang tua yang kemudian kecewa setelah anaknya menikah, bakti yang tadi nyata itu hilang. Nah, telepon udah jarang, kirim hadiah tidak lagi, berkunjung setahun sekali, dan seterusnya. Padahal jaraknya bisa ditempuh dekat. Nah, nah istiqomah di dalam berbakti kepada orang tua itu juga harus dipertahankan. Sejak sebelum kita menikah sampai kita menikah. Semasa orang tua masih hidup dan sepeninggal mereka. Nah, semasa orang tua kita masih hidup. Doa, doa kebaikan itu terucapkan. Rabbi firli wali warham warhamhuma kama rabbayani saghira. Nah, tapi setelah sekian tahun orang tuanya meninggal dunia, Tahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun. Lupa. Tidak pernah terucap lagi. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Dulu setiap hari mendoakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Setelah orang tuanya meninggal 10 tahun kemudian. Tidak. Bahkan dia lupa untuk mendoakan kebaikan dan memohonkan istighfar, memohonkan ampunan untuk kedua orang tuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Rabbi dzilli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Ini bukan istiqomah. Nah, ini bukan istiqomah. Istiqomah itu semasa hidup orang tua kita setelah mereka meninggal. Selagi kita masih bisa bernafas. Bahkan setelah kita berusia lanjut sekalipun. Nah, saya misalkan sudah tua renta, sudah 50 tahun, 60 tahun. Orang tuanya ya sudah bercampur dengan tanah tapi tetap mendoakan Rabbi firli wali wali daya warhamhuma kama rabbayani sagira. Sekarang pada umumnya kalau kita mau akui mereka yang sudah berusia lanjut melupakan orang tuanya. Karena mungkin merasa sudah menjadi orang tua. Merasa dialah yang berhak untuk didoakan anak-anaknya. Jangan lupa dia tetap statusnya sebagai anak dari orang tua yang sudah meninggal puluhan tahun sebelumnya. Doakan istiqomah dalam hal ini. Rabbi firli wali wali daya warhamhuma kama rabbayani saghira. Istiqamah. Nah. Ini penting barakallahu fikum. Nah. Termasuk berbakti kepada orang tua dan tetap istiqomah adalah menjaga persaudaraan. Waktu bapak ibunya masih hidup, wah luar biasa. Kakak beradik, lima bersaudara, rukun guyub subhanallah. Orang tidak pernah menyangka bahwa Lima bersaudara itu kemudian akan berselisih. Saling memusuhi satu dengan yang lain. Saling membenci. Kenapa? Lihat akrabnya luar biasa. Sejak kecil bareng sampai besar sampai dewasa. Menikah sudah punya anak. Luar biasa. Nah, tetapi setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Ribut. Apalagi kalau yang diributkan urusan tanah, urusan warisan. Urusan pemberian dari orang tua. La haula wa la quwata illa billah. Ini bukan berbakti, ini durhaka kepada orang tua. Karena tidak ada satupun orang tua yang menginginkan dan senang melihat anaknya ribut, saling benci satu dengan yang lainnya. Istiqomah dalam berbakti kepada kedua orang tua. Istiqomah memakmurkan masjid itu juga penting. Nah, istiqomah walaupun sendiri. Nah, dulu ketika masih ada teman-temannya lima sekawan terkenalnya. Sejak TPA lima orang bareng terus, wah sudah Masjid itu selalu mereka makmurkan. Yang azan mereka bergantian, yang sholat imamnya mereka juga bergantian. Masih muda, lima, berso, lima bersekawan, lima sekawan. Nah, tapi kemudian yang dua meninggalkan kampungnya, kerja, keluar kota. Kemudian satu-satu tinggal dia seorang. Karena gak ada temannya, memakmurkan masjid sudah bukan lagi kesehariannya. Nah, ini bukan istiqomah. Istiqomah mau berlima, berempat, bertiga, berdua, bersatu, maksudnya satu orang kan itu ya. Tetap istiqomah, bersihkan masjid, tetap azan, ya tetap yang koma jadi imam plus makmumnya yang plus, apa buka masjid, tutup masjid ya, yang ngepel, bersihkan ruangan, bersihkan sawang-sawangnya. Tetap itu namanya istiqomah di atas al-haq. Itu termasuk istiqomah di atas al-haq. Nah, yang jelas istiqomah itu banyak macamnya. Kalau tadi dalam pembahasan yang pertama kita selalu mengarahkan istiqomah di atas Islam, istiqomah di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang kita berbicara tentang istiqomah di dalam ibadah. Istiqomah dalam ibadah itu tadi telah saya terangkan. Nah, istiqomah, nah, termasuk juga, nah, dalam urusan rumah tangga. Nah, sejak pertama kali ijab kabul cintanya luar biasa kepada istri. Ya istiqomah dalam cinta. Walaupun istrinya sudah menjadi tua renta, nenek tua, giginya ompong semua, pipinya reot, Kan itu. Ya. Sudah bukan lagi melayani tetapi dilayani. Dulu semasa muda istrinya melayani terus. Nah, tapi sekarang istrinya barakallahu fikum sudah tua tidak bisa melayani, bahkan yang dia layani mungkin karena sakit-sakitan. Ya istiqomah dalam dalam cinta. Cintai dia seperti dulu sampai sekarang tidak berubah. Nah, sama juga cinta seorang istri kepada suami semasa masih gagahnya, punya duitnya, usahanya sukses, cintanya luar biasa. Tapi ketika misalkan suaminya jatuh sakit, nah, diabetes, naudzubillah misalkan, mengeluarkan biaya yang begitu banyak, ketampanannya pudar, badannya yang kekar hilang dan berkurang. Harta kekayaannya juga semakin hari semakin menipis, jatuh miskin. Istiqomah dalam cinta. Cintailah suamimu. Nah, dalam keadaan apapun itu juga istiqomah. Barakallahu fiik istiqomah di dalam mendidik dan memperhatikan anak-anak. Nah, ketika anak-anak masih mungil-mungil dan lucu-lucunya, kita senang dengan mereka, senang bercengkerama, bermain, bercanda. Nah, ketika mereka mulai nakal sedikit, ya tetap istiqomah, cintai mereka, perhatikan mereka, tunaikan hak-hak mereka. Nah, bukan kemudian memudar cinta dan kasih sayang kepada mereka, anak-anak kita. Na'am barakallahu fikum. Ini juga bagian dari istiqomah. Lillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, istiqomah di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Istiqomah di atas amar ma'ruf nahi mungkar. Menyampaikan kebenaran dan juga mencegah dari kemungkaran. Ini juga perlu istiqomah yang luar biasa. Nah, yang menjadi objek amar ma'ruf nahi mungkar bukan hanya kepada anak-anak kita, tetapi kepada semua orang apapun kedudukan dan pangkatnya asalkan sesuai dengan adab dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Islam. Jangan langgar aturan-aturan itu di dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Contohlah para ulama, contoh para ulama yang mereka terus melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara dan adabnya. Syu'bah Ibnul Hajjaj rahimahullah Abu Bistam. Ketika mendengar seorang perawi berdusta atas nama Nabi Ali salatu wasallam didatangi. Mata ketemu mata, wajah ketemu wajah. Langsung tidak berbicara di belakang. Beliau datang menemui orang tersebut sambil mengatakan, "La takdzib ala Rasulillah." Jangan lagi kamu berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini istiqomah. Istiqomah. Nah, Beliau pernah berbicara tentang seorang perawi yang doif, usianya telah lanjut. Berbicara, nggak boleh ini. Perawi ini matruk, perawi ini kazab. Sampai sebagian orang mengatakan, sudahlah, jangan bicarakan lagi orang tua ini. Sudah terlalu tua, masa dibicarakan terus. Enggak, diyakinkan, diyakin. Akhirnya Syu'bah bin Hajjaj berjanji tidak akan berbicara lagi tentang orang tua itu. Nah, tapi suatu hari di tengah hujan gerimis, beliau lari-lari kecil, ditanya, mau kemana? Ternyata mendatangi rumah teman-temannya. Sambil mengatakan, la asbir, la asbir. Saya nggak bisa sabar, saya nggak bisa sabar. Fulan ba'if. fulan ba'if, lo kamu sudah nggak bisa. Ini agama. Istiqomah. Nah. Al-Imam Abu Bakar Muhammad ibn Khuzaimah rahimahullah nah, pernah masuk kepada Al-Amir Ahmad bin Ismail seorang gubernur Nah, di sana ada beberapa orang kepercayaannya, termasuk Al-Qadhi Abu Dhar. Nah, datang. Ternyata sang gubernur ketika menyampaikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sanatnya keliru, bukan isinya, tetapi sanadnya keliru. Nah, tidak pas. Oleh Halimah Ibnu Khuzaimah rahimahullah taala ditegur diluruskan, tapi dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik di hadapan penguasa, di hadapan pemerintah, dengan cara yang baik diterima karena caranya baik. Keluar dari majelis kata al-qadhi, pejabat qadhi dan yang lainnya. Wahai imam, kami semua ini sudah mengetahui bahwa gubernur ketika membawakan hadis tersebut keliru membawakan sanad mundu ishrina sanah sejak 20 tahun yang lalu. Artinya kesalahan itu dilakukan gubernur itu sejak 20 tahun yang lalu. Tapi kami tidak ada yang mampu untuk menegur. Nah, tidak ada yang mampu menegur. Kata Imam Ibn Huzaimah rahimahullah, لا يحل لي أن أسمع حديثا li الله فيه خطأ أو تحريف فلا أرد. Kata Imam Ibn Huzaimah rahimahullah, saya tidak halal bagiku mendengar satu hadis dinisbatkan kepada Rasulullah ada sisi salahnya ada bentuk kekeliruannya, lalu tidak aku luruskan, itu tidak halal bagiku. Ini istiqomah. Untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang benar tentunya. Jangan salah, jangan keliru, melanggar aturan-aturan yang ditetapkan di dalam Islam. Ini amar ma'ruf nahi mungkar terus istiqomah. Istiqomah di dalam talabul ilmi syar'i. Istiqomah ngaji. Nah, istiqomah ngaji. Bukan cuma enam bulan pertama di soft yang paling depan. Enam bulan yang kedua mundur ke belakang. Enam bulan yang ketiga hilang. Nah, ini bukan istiqomah namanya. Ngaji tetap terus menghadiri taklim, menghadiri daurah, menghadiri kajian-kajian Islam. Hadiri. Nah, ini namanya istiqomah. Contohlah halimah Ibnul Jauzi rahimahullah yang saat itu usianya sudah lebih dari 60 tahun masih membawa buku, catatan dan alat tulis duduk bersama dengan anak-anak muda dan anak-anak kecil. Al-Imam Ibnul Jauzi, usianya lebih dari 60 tahun, masih bawa catatan ikut belajar satu kelas dengan anak-anak muda. Karena saat itu kelas yang dibuka, pelajaran yang disampaikan belum begitu dikuasai oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Nah, tapi waktu itu karena semangatnya luar biasa. Sudah jadi seorang imam, jadi seorang ulama besar, Nah, karyanya ribuan, bukan cuma ratusan. Karyanya itu ribuan, tetapi ternyata pada usia 60 tahun lebih beliau masih duduk di kelas bareng dengan anak-anak muda. Istiqamah dalam tolabul ilmi syar'i. Nah, Imam Ahmad bin Hambal sudah menjadi imam dunia. Imam kaum muslimin di seluruh dunia, menjadi panutan dan teladan. Nah, sudah membuahkan hasil murid-muridnya telah menjadi ulama besar juga tetapi di akhir hidupnya beliau masih tetap terus belajar. Nah, mencatat, menghadiri majelis-majelis hadis untuk kemudian ikut mencatatnya, tulis. Ini namanya istiqomah dalam tolabul ilmi. Istiqomah. Nah, dalam mencatat istiqomah di dalam mendengar yang jelas ngaji itu dijaga agar kita tetap istiqomah di atas al-haq. Nah, itu tadi Ma'asyiral muslimin rahimakumullah bentuk-bentuk istiqomah. Jadi bukan hanya istiqomah di atas Islam. Itu belum cukup. Yang penting aku muslim. Yang penting aku mengikuti sunnah Rasul. Tapi tadi perinciannya. Istiqomah dalam segala-galanya. Dalam ben semua bentuk syariat. Yang telah banyak saya berikan contoh tadi. Sepuluh saya kira lebih tadi. Mulai dari membaca Al-Quran, sholat, puasa, sedekah, infak, berbakti kepada orang tua, tolabul ilmi syari, nah, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, nah, kemudian apa namanya istiqomah dalam cinta, dalam keluarga, istiqomah dalam memberikan perhatian kepada anak-anak. Nah, ini istiqomah semuanya. Barakallahu fikum. Nah, jadi pengurus nah, atau ter tergabung dalam panitia, pengurus pondok, pengurus kajian, istiqomah. Dari dulu sampai sekarang ya begitu teruslah. Jangan diubah-ubah. Mestinya malah ditingkatkan kualitasnya. Tetap istiqomah di atas al-haq. Barakallahu fikum. Juga demikian juga istiqomah di atas manhaj. Itu penting. Barakallahu fikum. Itu penting istiqomah di atas manhaj. Bukan ke kanan, bukan ke kiri, bukan sana senang, bukan di sini senang. Yang kabeh bener. Tidak bisa. Manhaj itu sudah ada aturannya. Nah, kepada ulama siapa kita merujuk ulama-ulama siapa menjadi sumber referensi kita? Ulama kibar. Nah, di zaman ini Syekh Rabi bin Hadi, Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Muhammad bin Hadi dan yang lainnya. Nah, itu sumber rujukan kita. Barakallahu fikum. Maka nah, dalam kegiatan daurah nah, tahun ini misalkan di Bantul daurah yang diselenggarakan oleh Ahlu Sunnah, oleh Salafiyun, daurah yang memang sudah sejak pertama kali, ini tahun yang ke-11, daurah yang sudah disepakati sejak awal. Nah, inilah daurah Nah, yang memang sudah menjadi media untuk pemersatu ahlu sunnah. Sehingga tidak terkotak-kotak. Sehingga tidak membuat sendiri-sendiri. Nah, itu daurah pemersatu, daurah di Yogyakarta itu. Daurah yang diriwayat oleh para ulama sejak tahun pertama sampai tahun ini yang ke-11. Nah, daurah yang selalu dikonsultasikan kepada para ulama, kepada Syekh Rabi, kepada Syekh Ubed Al-Jabiri. Daurah ini, barakallahu fikum. Maka pada tahun ini juga insya Allah akan diselenggarakan telekonferensi nasihat secara langsung dari Syekh Rabi, Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Tiga ulama yang insya Allah akan memberikan nasihat secara langsung melalui via eh, via telepon. Nah, barakallahu fikum. Istiqomah di atas manhaj ini. Barakallahu fikum. Nah, istiqomah di atas manhaj ini. Sudahlah jangan merubah-rubah lagi. Nah, itulah daurah pemersatu ahlu sunnah salafiyin di Indonesia. Jangan dirubah-rubah. Nah, sebagai bentuk bagian dari istiqomah kita di atas al-haq. Maka ikhwati filah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Jalla wa'ala dengan melihat dari pembahasan pertama sampai yang terakhir tadi maka benar kalau misalkan saya sebut berulang misalkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan bahwa istiqomah itu adalah karamah terbesar bagi seorang muslim karamah terbesar bagi seorang muslim maka e, cara yang paling cara yang paling baik agar mendapatkan istiqomah dari Allah Azza wa Jal terbimbing selalu dengan mengucapkan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik demikian juga jauhilah dosa dan maksiat jauhilah dosa dan maksiat karena dosa maksiat itulah yang akan mengubah nilai istiqomah seseorang mungkin di depan orang dia tidak melakukannya tapi secara sembunyi-sembunyi diam-diam dia melakukannya itu akan merubah nilai istiqomah seorang hamba Nah, pasti orang yang tersesat itu karena dosa yang dia perbuat. Tidak mungkin tidak. Nah, seseorang yang menyimpang dari manhaj itu pasti karena maksiat. Tidak mungkin tidak. Sebabnya adalah maksiat. Nah, kalau misalkan orang lain tidak tahu, Allah yang Maha tahu. Maksiat itu macam-macam. Ada dalam bentuk dosa besar, ada dalam bentuk dosa, dosa kecil, ada yang terselubung. Nah, termasuk barakallahu fikum adalah hubbus syuhrah, hubbul zuhur. Senang dengan popularitas, ingin tampil di depan, ingin dikenal, ingin namanya disebut. Itu maksiat. Yang kemudian menjadi sebab banyaknya orang tersesat. Nah, niat yang berubah arah. Semula ikhlas. Tapi kemudian karena iming-iming harta, iming-iming dana, iming-iming biaya, fasilitas ini, ini dan itu, sudah mulai berubah niatnya Nah, memberikan pengajian, na'udzubillah. Bukan lagi hidayatun nas yang menjadi tujuan utama agar umat manusia mendapatkan hidayah. Tapi sudah mulai berpikir, kalau di sana amplopnya lebih tebal. Di sana fasilitasnya lebih baik. Di sana diinapkan di hotel. Di sana jemputannya Alphard. Kan itu. Bukan mobil odong-odong. Kan itu. Kalau di sana ini, di sana itu. Subhanallah. Ini yang menjadi sebab orang itu menyimpang salah satunya dan tersesat. Maka kita semua bukan hanya mereka saja, kita semua di sini barakallahu fikum. Marilah kita selalu meminta pertolongan dari Allah agar dijauhkan dari dosa dan maksiat. Sebab dosa dan maksiat itulah yang akan mengubah nilai istiqomah seorang hamba. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaatnya.